Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi Kashafa'annal hummah ودفع عنا البلية ورفع ورفع لنا الدرجة والصلاة والسلام على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالنعم وادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وجميع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا بذنوبنا اللهم يا ربنا ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا إنك أنت الرحمن الرحيم اللهم يا ربنا أتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة الشاكرين واجعلنا في الدنيا من الشاكرين وبالآخرة من الذين أنعمت عليهم اللهم يا ربنا احصرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت روائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد الحمد لله أنت سنعمة الله sampai hari ini Senantiasa Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak dan benar nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Tetapi ingat jangan sampai kita lalai karena kalau Allah memberikan nikmat kepada hambanya itu bukan karena kita ini lebih baik dari yang diuji oleh Allah. Kalau orang diberi oleh Allah kenikmatan itu yang namanya nikmat di dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang yang baik dan tidak baik. Orang ahli iman dan orang yang tidak beriman. Berbeda kalau nikmat di akhirat itu khusus untuk ahli iman. Jadi kita jangan terpu dengan nikmat yang saat ini diberikan oleh Allah termasuk nikmat keselamatan yang saat ini kita rasakan. Karena akhir-akhir ini kita mendengar banyak musibah di lima atau sepuluh tahun terakhir ini bertubi-tubi musibah yang menimpa bangsa kita. Kadang semestinya kita menyadari diri kita, tapi tidak. Justru di saat ada musibah ini kita lebih pandai untuk menyalahkan orang lain jadi ini ciri orang yang sombong. Mungkin kita pernah berprasangka buruk dengan satu kaum yang dibalik oleh Allah atau diguncang oleh Allah buminya sehingga banyak korban di sana. Lalu kita mengatakan dasar di sana banyak dosa, banyak maksiat. Ketahuilah dan sadarilah kalau Allah mengguncang mereka karena kemaksiatan, maka Allah pun akan mengguncang kita karena kita juga banyak maksiat di sini. Jadi kalau Allah ingin membalik bumi ini karena kemaksiatan sudah dibalik mulai kemarin. Karena kemaksiatan di kota kita juga banyak. Maka yang harus kita hadirkan di saat kita menyaksikan kemaksiatan, menyaksikan musibah-musibah yang semacam itu yang pertama harus kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil pelajaran. Dan memang benar kalau Allah cinta kepada hambanya justru akan diuji, akan diseksa di dunia. Jadi kalau ada seorang muslim mukmin tertimpa musibah itu karena Allah cinta, enggak pengen menyiksa nanti di akhirat. Yang celaka itu justru sudah banyak dosa ini dibiarkan kita ini. Maka kita ingin jangan sampai Allah menyiksa kita apa menghukum kita di dunia karena dosa-dosa kita, kita inginnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita harus koreksi diri. Sudahlah jangan sibuk ngoreksi orang. Tuh dasar ahli maksiat di sana. Kebejatan semuanya. Kemaksiatan ada di kampung itu, di kota itu. Makanya kena bum, goncang. Makanya kena angin. Makanya kena ini. Tidak. Kita harus langsung koreksi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau hanya karena dosa cukup kita mau dihancurkan dari dahulu kita akan dihancurkan karena dosa-dosa kita setiap saat kita melakukan dosa bukan saja kita melakukan dosa kita membiarkan dosa terus dilakukan oleh tetangga masyarakat kita jadi sudah sangat cukup kalau Allah mau menghukum kita maka dari itu ayo kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ngoreksi diri kita. Jangan sibuk ngoreksi orang lain. Adapun saudara-saudara kita yang ada di Jogja, ada di tempat-tempat lain yang meninggal dunia dari ahli iman, ahli Islam, ketahuilah mereka dimuliakan oleh Allah dengan bencana itu. Sebab kalau bencana itu ditimpakan oleh Allah kepada ahli iman, itu adalah segala kebaikan. Kalau dia masih punya dosa, itu artinya diampuni oleh Allah dengan musibah tersebut. Kalau seandainya dosanya tidak ada, itu akhirnya orang itu diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau ternyata derajatnya sudah tinggi, ternyata Allah itu hanya ingin memberikan pahala. Jadi bahasanya begini. Ini hambaku yang aku cintai, tapi kok tidak segera, tidak banyak istighfar. Aku cinta kepada hambaku ini. Aku pun tidak mau menyeksanya di dunia. Maka oleh Allah, biarlah aku seksa di dunia saja, yang penting di akhirat tidak aku seksa. Jadi jadi bagi ahli iman kalau Allah menurunkan musibah itu adalah karena Allah ingin menghapus dosa. Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajat ini hamba yang aku cintai pangkatnya itu akan aku lupakan di pangkat yang tinggi tapi kok kurang amal kurang banyak ibadah ya sudahlah biar aku kasih musibah biar tinggi pangkatnya atau Allah ingin memberikan pahala besar karena di surga itu luar biasa pahala-pahala. Tapi orang ini tidak berbuat banyak, tidak banyak berbuat baik. Allah cinta, baik aku kasih musibah biar nanti aku ganti di akhirat dengan pahala yang mulia. Jadi kalau kita melihat orang tertimpa musibah dari ahli iman semacam ini, jangan lalu berkata tuh dasar ahli maksiat begini-begini. Awas, kalau mau mengoreksi kita ini loh. Kalau kita kena musibah ya karena dosa kita, wajar pohon besar roboh di depan ini. Siapa yang salah? Jangan nyalain orang lain. Apalagi kita sering mengutuk pejabat, mengutuk ini. Kita sendiri kita mulai barangkali di antara jamaah ini, di antara kita sendiri, ini masih banyak dosa, banyak istighfar. Makanya dalam mukaddimah ini kami ingin menghimbau ya bukan ijazah sebetulnya. Karena ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini yang sering kita lalaikan di saat-saat semacam ini. Ayo kita membaca istighfar. Rasulullah itu ditemukan beliau membaca istighfar di dalam satu majlis tidak kurang dari 70 kali atau 100 kali. Satu majlis. Lah sehari tidak tahu berapa kali wallah alam. Padahal dosanya sudah tidak ada Rasulullah. Rasulullah itu tidak punya dosa diampuni oleh Allah tidak punya dosa seandainya berdosa seandainya Allah Rasulullah tidak bersalah Rasulullah tidak pernah bersalah tidak pernah berdosa pun demikian beliau masih beristighfar sehari, setiap majelis tidak kurang dari 70 kali maka dari itu kita ini yang banyak dosa kok sombong bener jujur istighfar kita tuh habis sholat itu pun kadang-kadang tiga kali itu pun kadang-kadang kalau nggak buru-buru tuh Astagfirullahaladzim Tiga kali selesai Mana 70 istighfar kita ini? Maka mulai hari ini setiap malam jangan tidur atau kalau kita bangun malam kita jangan kurang membaca istighfar 100 kali. Agar Allah mengangkat bencana dari rumah kita, mengangkat bencana dari kampung kita. Istighfar dan istighfarnya jangan memperhatikan hitungannya. Itu musibah hitungannya cepat-cepatan bukan astaghfirullahaladzim. Jadi sambil menghayati, merenungi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mata yang pernah kita gunakan melihat yang haram. Ingat dosa-dosa yang kita lakukan di saat sembunyi. Atau dosa dirame rame Ingat astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Untung-untung dibarengi dengan tetesan air mata. Setiap malam. Sambil ngerenung. Bukan banyaknya tapi kalau perlu waktunya 10 menit saja lah istighfar kalau nggak mau dihitung 100 kali sebab khawatir kalau 100 kali yang penting cepat 2 menit 100 sudah beres saya menjalankan amalan tidak akan menghadirkan pengampunan dari Allah itu istighfarnya orang yang perlu diistighfari karena istighfarnya orang kurang ajar jadi istighfar yang benar menyesali dosa sambil memohon jangan kau timpakan musibah kepada kami karena dosa-dosa kami ya Allah ini astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus ini perlu kita baca setiap hari minimal 100 kali. Yaitu bisa saja setelah sholat isya atau sebelum tidur. Jangan pejamkan mata anda kecuali anda sudah menyelesaikan istighfar 100 kali. Atau anda ulang lagi di malam hari sambil membaca al-wirdul fatih itu. Makanya wirid fatih itu didahului dengan al-istighfar karena istighfar itu salah satu zikir yang sering dilupakan. Banyak zikir disusun, akan tapi jarang ada istighfarnya yang seperti yang diajarkan Rasulullah sampai 70 atau 100 kali. Jadi nanti nambahlah istighfar ya. Jangan tidur, jangan pecah mata kecuali istighfar. Astagfirullahaladzim. Baik, itulah mukaddimah pada kesempatan ini. Biasanya kita mukaddimah fikih. InsyaAllah akan kita lanjutkan mukadimah fikihnya pada pertemuan yang akan datang. Kita langsung kepada kitab Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila an Al-hikmah Al-hikmatu tsaniyatu wa thalathuna. Hikmah ke yang ke-32. Hikmah ini ini cerita, bukan pangkat kita di sini. Cerita intinya begini, tasyawufuka keinginanmu untuk tahu tasyawufuka keinginanmu untuk tahu ila mabutina terhadap apa yang tersembunyi fika di dalam dirimu minal uyubi dari kekurangan-kekuranganmu aib-aibmu keinginan taumu terhadap aib yang tersembunyi di dalam dirimu itu khairun lebih bagus minta syawafika daripada keinginan taumu ila ma hujiba terhadap apa yang tertutup darimu minal ghuyub dari hal-hal yang gaib ada orang ini ini makom kalau kemarin ada sudah disebutkan ada dua makom ya. Makomnya orang hebat semuanya. Makomnya orang yang sudah sampai kepada Allah. Yaitu hamba-hamba Allah yang memang sudah dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah. Gak usah pakai hujah macam-macam sudah kenal Allah. Mencintai Allah. Iman kepada Allah. Nah ini. Ada lagi orang yang perlu perjuangan. Murid berjuang bagaimana bisa khusyuk di dalam sholatnya, bisa kenal Allah sehingga perlu menuntut ilmu. Ini dua orang namanya salik sama wasil. Orang yang masih dalam menuju Allah, ada orang yang sudah sampai kenal Allah. Lah ini pangkat yang berikutnya apa? Membimbing orang. Ustadznya ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Atta'illah Sakandari, karena banyak godaan dari kita ini yang katanya ahli ibadah, yang nyantri, yang berguru, ini biasanya pengen punya keanehan-keanehan. Bisa melihat orang, wah ini orang itu kemarin lakuin gini, kasyaf. Bisa bisa keluar aneh-aneh. Atau bahasanya keramat. Terbang di awang-awang, jalan di atas air. Megang batu jadi roti. Macam-macam lah ini ada sampai ada orang puasa. Ada pernah suatu ketika di majelis ini yang bertanya, pengen puasa, pengen ilmu karomah, <laughs> ilmu keramat. Jadi pengen jadi orang aneh. Lah ini memang godaan. Pengen bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Apa kejadian di Jogja sekarang di Gunung Merapi? Sana ada apa? Saya tahu. Bisa melihat. Itu kan gaib. Dari sini tidak terlihat. Maka disebutkan, lah ini banyak orang tergoda kalau sudah ustadz, kiai itu kadang-kadang pengen tampak keanehan-keanehannya, biar orang semakin percaya. Kalau tidak ada keanehannya nggak bisa. Sehingga ngamalkan ilmu, ilmu hikmah yang aneh-aneh biar bisa ditutup nggak apa-apa. Terus apa lagi? Makan api. Makan, makan nasi jamblang, nasi bukan makan api. Jadi ada ini dilakukan oleh orang yang mohon maaf kadang nyantri ini ditegur oleh Ibn Atta'ilah Sakandari dalam uh, hal ini. Dan para surah pensarah hikmah ini menjelaskan banyak orang yang tertipu di saat mereka jadi syekh. Seharusnya semakin dia menjadi seorang guru pembimbing, semakin sering mencari-cari kekurangannya. Tapi ternyata tidak. Mencari-cari bagaimana dia dilihat orang oleh punya kelebihan, punya keramat. Awas hati-hati loh kalau mau datang ke sana dia melihat hatimu loh ya Wah bisa. Ada ngarang-ngarang. Ah, jangan gini lah ya. Sampai ada suatu ketika ini wali action. Hadir di dalam majelis. Tiba-tiba mukanya tuh disengaja di merah. Oh. Pergi. Siapa mau ngajar? Kenapa Kiai? Ada ahli maksiat di tempat itu harus tobat. Kalau tidak tobat saya tidak bisa ngajar tempat itu. Oh. Orang pada bingung semuanya. Oh. <laughs> percaya ya Allah kita dilihat ya. apakah begitu caranya Rasulullah nggak ya ada Rasulullah kalau nasihati nasihati tidak usah pakai gaya-gaya begitu seolah-olah melihat benar ini bisa action tuh ada jadi disebutkan maka tasawufuka ingin tahu terhadap aib dirinya sendiri itu lebih bagus daripada mikir pengen punya keramat keramat ciumi tangan saya wah semua orang mengatakan wah dia punya kelebihan hati-hati bisa melihat hatinya orang membaca apa aura ya membaca ini aneh-aneh kadang-kadang memang orangnya yang aneh-aneh datang tolong baca aura saya ini memang ada firasatul min ittaqu firasatal mu'minina fa innahu yang ittaqu firasatal mu'min fa innahu yang binurillah. jadi firasat mah iya firasat mukmin itu tapi tidak dibuat-buat hanya ngomong pak tolong begini tapi benar isyarat-isyarat tapi kalau sudah sok tahu lah ini luar biasa aneh makanya hakikat keramat itu adalah bukan khorikul adahnya manusia bukan orang aneh khorikul adah itu menembus kebiasaan makan api terbang itu kan keluar dari kebiasaan keramat yang hakiki itu adalah khorik adat nafsihi Orang yang sudah menghancurkan, menghilangkan kebiasaan dirinya sendiri. Kebiasaan diri itu hawa nafsu. Memerangi dirinya sendiri terus. Sholat. nggak mau dia rajin sholat. Akhirnya menjadi ahli istiqomah. Maka tugas terpenting bagi seorang guru itu ternyata justru membersihkan. Sampai suatu ketika ada Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti berkata, Suatu ketika aku itu ngajar. Dan di saat ngajar itu aku tidak menyadari kalimat yang aku sampaikan. Aku tidak paham dengan kalimat yang aku sampaikan. Bulat begitu maksudnya. Ternyata telah aku renungi memang salahku sendiri. Jadi nyesali. Tiba-tiba suatu ketika aku itu ngomong. Itu tanpa aku sadari ternyata Masya Allah. Allah memberikan kepadaku lidah yang enak dan didengar orang paham. Ketahuilah, itu berkat para orang-orang yang datang itu. Bukan karena saya merasa bersih. Jadi tidak bisa ustadz merasa hebat, bersih, wali. Dan derajat karomah yang selama ini kita sering dengar karomah itu memang ada jangan sampai mengingkari karomah tapi para waliullah itu dengan karomah itu mereka merasa berat karena karomah itu godaan. Godaan di tengah jalan yang menuju Allah itu adalah di saat mendapatkan keanehan, karomah. Bagi nafas saja bisa. Itu semakin takut para waliullah itu. Karena apa? Khawatir dia itu menikmati masaddana an liqa'il mahbub ila wuqufu nabi ghairihi. Tidak akan terhenti dari sampai kepada yang dicintai kecuali di saat tolah-toleh. Artinya kalau sudah karamat itu dilihat oleh waliullah itu jatuh pangkat kewaliannya. Jadi di saat dia melihat keramat kok dia bisa begini? Allah memberikan kepadanya dan tanpa kemauan dia bukan dipuasai ya. Bukan puasa 40 hari bisa terbang, puasa 40 hari dia tembus, misalnya kebal. Ya. Orang pada pengen punya ilmu kebal kan? Biar gak ditusuk. Sementara para sahabat Nabi pengin perang mati syahid ya. Kitanya pengin kebal. Sudahlah kalau urusan mati, kalau belum waktunya orang nggak bakal mati. Kalau belum waktunya nggak bakal mati. Jagoan yang paling kebal, eh ternyata masuk rumah sakit ya. Baik. Jadi ada orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan karomah, tapi itu bukan kemauannya. Karena Allah ingin mengukuhkan dia di saat berdakwah tiba-tiba kok musuhnya pendekar-pendekar Allah berikan ilmu kependekaran kalau zaman dahulu para wali songo jadi karomah-karomah yang selama ini kita dengar dari Syekh Abdul Qadir al jainani, Junaid Al-Sayyidina Junaid Al-Baghdadi dan para ulama-ulama wali-wali besar itu karomah-karomah itu bukan dicari tapi Allah kasih Allah beri lah ini kok ada puasa pengen begini aneh-aneh kalau puasa itu karena Allah dan tidak mendapatkan pahala kalau puasa pengen pengen kebal ada puasa tujuh hari terakhirnya nggak pakai buka lalu nggak nggak nggak tidur sampai pagi lah ini kan sudah aneh-aneh puasa semacam itu pertama wisolnya adalah haram kemudian dia hanya pingin bisa ngapain misalnya tujuannya sudah salah jadi puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ingin punya keanehan-keanehan, khawarik. Pernah subhanallah ada jamaah, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ziarah kubur. Setelah ziarah kubur, ini ceritanya ziarah kubur di Zambal, tempatnya para wali di ada di Tarim sana. Kesen dia, orang Indonesia. Setelah ziarah, kamu tidak ketemu dengan Imam Haddad. Anda. Terus gimana ente? Ziarah kok tidak bisa ketemu? Maksudnya pengen nunjukkan kalau dia ziarah ke kubur langsung bisa ngomong sama ahli kuburnya tuh. Baik seandainya itu benar itu karomah bagi ente, nggak perlu sampai dibuat orang bingung jadi fitnah di masyarakatnya, di orang yang bersamanya. Kadang-kadang pengen nganeh-nganeh Sebab jadi pemimpin jamaah dan dia harus punya kelebihan dari yang lainnya. Itu fitnah kalau sudah orang mencari yang semacam ini, yang dicari bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan, bukan engkau itu harus mencari-cari keanehan, tapi carilah kekurangan di dalam dirimu sendiri. Sampai dikatakan oleh para masyayih. para syuyuh dalam ahli tarekoh. Ketorekohan saya sebagai mursyid tarekoh itu bukan karena saya itu lebih istimewa, tapi karena ini mendapatkan tugas, justru saya harus semakin koreksi diri saya. Kita ingat guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Barun selalu mengatakan, "Al-waridat kok tak kok tak minal minal muridin." Waridat datangnya ilmu para guru itu kadang-kadang justru barokahnya murid yang yang, sulus, yang tulus dalam niatnya. ini ternyata itu sama dengan ungkapan para masyayikh-masyayikh ahli tarekah. Jadi ilmunya guru tarekah itu adalah kadang didapat dari murid. Bahkan tidak banyak guru tarekah nanti itu mendapatkan syafaat dari murid. Intinya kalau sudah orang mempunyai bimbing apa punya tugas membimbing orang lain, jadi ustaz, maka itu harus semakin koreksi diri. Jangan sampai tertipu, jangan sampai dia itu menjadi orang-orang yang ternyata jauh dari Allah, kelihatannya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan diri. Qad aflaha man Yang beruntung itu orang yang membersihkan hatinya. Sehingga ada keyakinan orang, biarpun dia ahli istiqomah, belum disebut wali ya, kalau dia belum bisa terbang di awang-awang. Atau kalau belum bisa keanehan-keanehan mengeluarkan uang dari keteknya. Kalau belum itu belum jadi wali, enggak. Abdul Karomah itu istiqomah paling gedenya karomah itu istiqomah waliullah yang sesungguhnya dengan karomah yang ditunjukkan oleh Allah selain istiqomah karomah keanehan-keanehan itu mereka merasa berat takut tertipu bisa tertipu siapa dulu saya padahal karomah yang memberi Allah subhanahu wa ta'ala Makanya maka dari itu amalan-amalan yang kita lakukan mulai dari membaca al-wirdul latif Al-Ratibul Haddad iya, wirid-wirid yang lainnya Hizbul Bahar ini karena Allah Subhanahu wa taala bukan pengen yang aneh-aneh ya pengen yang aneh-aneh tidak dapat nanti di hadapan Allah pun tidak ada nilainya qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha kalau orang mengotori jiwanya itu adalah orang yang rugi tapi berusahalah kita untuk membersihkan hati kita inilah Ibn Atta'illah mengingatkan sangat indah puasanya kamu rindu ingin tahu akan aib dirimu sendiri aib dirimu sendiri itu lebih bagus daripada engkau menginginkan terbukanya hijab bisa melihat neraka bisa melihat surga dan dibalik itu banyak kebohongan-kebohongan sampai ada majlisnya satu dokter Buti pernah cerita ada satu majelisnya seorang itu kalau nggak ngomong aneh itu nggak enak harus cerita yang aneh-aneh mulai dari ketemu Rasulullah nah ini ketemu Rasulullah itu termasuk salah satu menu bagus dalam majelisnya orang yang ngaku wali menu paling bagus majelisnya orang yang ngaku wali adalah ketemu Rasulullah semalam aku didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para masyayih cerita, kalau kamu ketemu Rasulullah jangan cerita ke orang lain. Sebab maksudmu itu apa? Kecuali ada pesan Rasulullah titip salam misalnya. Kayak Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i ketemu Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah titip salam kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kalau tidak jangan cerita karena apa? Bisa saja ini menjadi kesombongan. Merasa dirinya lebih bagus dari yang lainnya. Karena dia telah bermimpi ketemu Rasulullah. Yang pertama. Kedua bisa saja bohong semuanya pada mimpi Rasulullah apalagi mendapatkan hadis yang mimpi ketemu Rasulullah ini adalah benar tidak akan bohong karena setan tidak akan bisa menjelma menjadi Rasulullah berarti ini masih mesti manusia pilihan dikit-dikit cerita ketemu Rasulullah ketemu Rasulullah sampai suatu ketika kita dengar langsung orang cerita saya itu kalau ziarah kubur Nabi Muhammad saya langsung masuk ke dalam kubur saya ngobrol dengan Rasulullah dengar dengan telinga sendiri Akhlaknya tidak menunjukkan itu semuanya. Adabnya tidak menunjukkan itu semua. Jazakumullah wahai Imam Ibn Atta'ilah Sakandari mengingatkan. Para ustaz, semakin banyak jamaah yang mengurumuninya, jangan melihat engkau berhasil. Itu fitnah. Karomah zahir. Yang mengundang itu kan Allah sebetulnya. Ada orang punya jamaah sampai seribuan. Segini banyak ini. Sampai di luar mungkin. Ribuan. Hati-hati. Itu justru godaan. Ini adalah godaan besar. Kalau Imam Haddad mengatakan untuk menguji kebersihan hatimu, lihat. Di saat Allah memberikan karomah zahir kayak semacam itu. Umatnya banyak. Jumlahnya luar biasa. Bisa tidak kamu meninggalkan pergi ke gunung ujung sana? Untuk beribadah tanpa harus kamu berurusan dengan jamaah. Berat. Jamaahnya banyak ribuan. Ustadz besar. Ustadz dikagumi ustadz favorit akan tapi ternyata harus meninggalkan jumhur fannya itu gimana kira-kira mampu atau tidak lah godaan jadi yang namanya jumhur ini godaan memang dari sisi dakwah Alhamdulillah yang dengar orang banyak tapi ini adalah tempat medannya setan tuh. Oh, hebat bener sampean tuh kata setan. Siapa dulu? Ente tuh hebat. Jadi setan goda. Jadi ada madakhil setan, tempatnya masuk setan itu macam-macam. Ada tujuh tempat setan itu menggoda orang. Di antaranya tuh ujub. Biar bangga dengan dirinya sendiri. Hebat. Sahabat dulu wali. Wali. Dan banyak orang ngaku wali. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itulah azabnya seorang syekh yang sesungguhnya. Dia itu sering menangis, ternyata pertama kali menangis akan kekurangan dirinya. Jangan sampai ya Allah, ini adalah fitnah. Kelebihan yang kau berikan kepada kami ini jangan sampai fitnah. Sehingga ada seorang soleh berdoa dengan doa begini. Allahumma ya Allah, la taj'al jangan kau jadikan min ihtiramin nasi li dari penghormatan manusia kepadaku wa husna dhannihim dan wa husni dhannihim dan prasangka baik mereka bi kepadaku sakaran menjadikan aku mabuk yunsini su'ahali yang menjadikan lupa akan kejelekan diriku sendiri wa azimi taksiri dan kekurangan diriku fil qiyami bihukukika untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepadamu doa ya Allah penghormatan manusia yang banyak ini ya Allah dan juga prasangka baik mereka mereka menganggap saya ini baik ya Allah wali oh, Masya Allah menganggap orang saleh ya Allah jangan sampai anggapan mereka ini menjadikan aku mabuk lupa sehingga aku lupa untuk mengoreksi kekurangan diri sendiri. Jadi yang dipikirkan action bagaimana di luar. Ya. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Action kalau saya ketemu nanti gimana. Imam Ghazali men menyinggung hal-hal semacam ini. Jadi ada orang memang action jadi wali. Kalau sudah keluar memang gaya caranya Rasulullah. Action jadi wali. Jadi itu dipelajari karena dia cerdas. Semoga Allah menjaga kita semua. Jadi dijaga pergaulan, ngomongnya enak. Tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi action jadi wali. Action punya keramat, kelebihan. Sehingga benar kalau sudah orang ngerumuninya, dia merasa menikmati itu semua dan ketahuilah itu tanda dicabutnya wilayah. Kalau sudah merasa bangga dengan orang yang berkerumunan di sekitarnya, itu akan dicabut kewilayahannya, kewaliannya. Menangis mereka. Jadi para waliullah itu kalau memohon kepada Allah pertama kali menangis akan kekurangan dirinya sendiri. Yang kedua menangis untuk orang yang diajak. Jadi dirinya sendiri dikoreksi. Bukan hanya ngoreksi orang lain. Bukan, bukan hanya mengatakan ini nggak benar, ini nggak baik. Bahkan jika seandainya tidak, ya ini. kok jamaah tidak punya perubahan, tidak ada yang baik, itu yang dikoreksi pertama adalah diri mereka sendiri. Sebab ada kaidah kalau dari hati yang tulus itu akan mudah diterima oleh orang lain. Kalau seorang syekh murabbi, pembimbing, itu dengan ketulusan hatinya itu akan mudah diterima oleh orang. Jadi dari hati yang bersih akan masuk ke hati. Tetapi begitu sebaliknya kalau dari hati yang kotor susah. Makanya kalau ada orang kok nggak sadar-sadar, itu jangan disalahkan orang lain. Kita mengajarnya belum benar. Dan posisi semacam ini bukan berarti kita lebih bagus. Yang ngajar bukan berarti lebih bagus. Karena ini tugas saja Allah memberikan kepada kami kelebihan dari sisi ini. Misalnya, diberi diberi sedikit lebih tahu tentang satu hal, tapi ini bukan berarti ini pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ya rafa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Orang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi siapa ini? Bisa saja ilmu menjerumuskan dia. Bisa saja ilmu itu menjadikan orang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya itu menjadikan dia kalau tidak sombong, dia riak, kalau tidak riak dia ujub. Jadi masih banyak maka jangan bangga kalau anda menjadi ustadz kecuali anda selalu ngoreksi hati anda seperti yang dipesankan oleh Ibn Atta'illah As-Sakandari ngoreksi kekurangan kita melihat kekurangan kita sendiri jangan mikir keramat jangan mikir kelebihan-kelebihan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita dari sisi bohir inilah hikmah yang ke-32 yang bisa kami sampaikan dan memang sungguh benar bahasanya ada orang-orang yang merasa aman dari tipu daya Allah. Ya kayak ini. Musibah tadi. Lihat. Bayangkan dari Jogja. Dari Gunung Merapi ada semburan. Kok Jakarta kena? Cirebon gak kena ya? Hebat kita nih. Eh. Misal. Gak anak. Jangan itu merasa sombong bener nih. Kalau mau timbakan mah gampang. Digoyang jadi tidak buru-buru koreksi. Jadi sesuai dengan mukadimah yang kami sampaikan tadi, cobalah kita terus koreksi, terus koreksi, terus koreksi. Kekurangan diri kita ini terus tidak ada yang sempurna dan orang yang sempurna itu orang yang semakin tahu kekurangannya. Bahkan semakin orang itu dekat kepada Allah, semakin orang itu dekat kepada Allah, semakin dia itu melek akan kekurangan dirinya. Bahkan semakin orang itu tinggi pangkatnya, kesalahan kecil semakin gede dirasakannya. Lah kalau orang ahli maksiat, maksiat mah kecil. Tapi kalau orang sudah dekat kepada Allah, tidak bangun malam sekali sudah kayak dosa gede. Tuh lihat. Beda. Jadi hakikatnya orang semakin dekat kepada Allah, itu semakin tahu kekurangannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok saat aku hanya melakukan sholat hanya segitu saja? Kenapa aku ibadah kurang, sedekah kurang ya Allah. Lah, semakin tinggi pangkatnya, semakin melek akan aib dirinya sendiri. Tapi kalau semakin tinggi tapi nggak melihat aibnya, itu semakin turun. Jadi hakikat orang yang pangkatnya tinggi itu semakin cerdas. Ilmu tentang kekurangan dirinya dia semakin tahu. Bukan malah buta. Buta akan kekurangannya. Maka kita pun harus kita coba koreksi. Ada peningkatan atau tidak? Kalau dulu mah kita Ya barangkali seorang anak gadis yang biasa ngobrol di pinggir jalan mah biasa dulu. Tapi kalau sekarang astagfirullahaladzim masa saya sudah ngaji kok ngobrol seenaknya di sembarang tempat lah. Ini peningkatan karena apa? Anda semakin mulia. Jadi yang dulu nggak apa-apa sekarang jadi apa-apa. Terus begitu. Sehingga istighfarnya para kekasih Allah tuh beda. Kalau istighfar kita mah karena benar-benar dosa. Tapi istighfar mereka itu karena kayak Rasulullah itu lihat Rasulullah sekurang apa kok istighfar. Jadi semakin hebat orang itu maka kesalahan semakin kecil semakin dianggap gede. Seorang yang soleh, alim, menganggap makan dengan tangan kiri sudah dosa. Padahal itu hanya makruh. Astagfirullahaladzim. Masa saya nggak bisa niru Rasulullah, kenapa saya harus makan pakai tangan kanan? tangan kiri. Jadi kesalahan kecil ini akan dirasakan dan begitu terusnya kita harus selalu koreksi-koreksi, membuat peningkatan-peningkatan. Jadi kaidahnya, semakin tinggi pangkatnya seseorang itu tandanya semakin dia mudah tahu akan kekurangan dirinya, bukan kekurangan orang lain. Dan semakin tinggi dia akan mudah menutup kekurangan orang. Semakin tahu, lah ini sesuai rindu keinginan kita untuk mengetahui aib kita itu sebenarnya tangga untuk kita naik pangkat Terus kekuranganku apa? Sholat hajatku bagaimana? Ah, sholat malamku bagaimana? Duhaku bagaimana? Sholat qobliyah dia bagaimana? Terus, bagaimana lisanku? Saya sudah ngaji di sini berapa tahun, tapi kenapa masih senang gonjing? Kemudian kenapa aku kurang baik sama istri? Kenapa aku terus membuat peningkatan-peningkatan? Nah ini, semakin tinggi, semakin tahu kekurangannya. Astagfirullahaladzim, saya itu sudah ngaji, sering kok sama istri masih suka bentak. Nah, sadar, bagus tuh, naik pangkat tuh. Lah itu lebih bagus daripada pengen aku pengen kalau aku melihat istriku langsung dia tumbuk patuh ada orang pengen ilmu mahabbah ya tahu enggak saya pengen memahabai istri saya nih ada satu orang datang Buya minta ilmu mahabbah untuk apa biar istri saya tuh kantil sama saya kepelet sama saya wah, wah. ya punya punya saya ada ada seneng dia ilmu mahabbahnya adalah akhlaknya Rasulullah yang baik sama istri. Kalau datang Assalamualaikum, perhatikan ini. Ilmunya pengen tokcer langsung. Puh. Langsung istrinya, iya bang. Pengen jadi bahlul istrinya. Bukan itu. Lah itu yang tidak kita inginkan. Sudahlah, jangan pakai ilmu aneh-aneh begitulah. Kalau pengen dicintai istri, ilmu mahabbahnya akhlak yang baik. Pasti jadi orang lain itu kan cermin bagi diri anda sendiri. Jadi semakin anda baik, dia baik. Anda baikin lah itu ilmu pelet untuk istri. Peletnya ilmu suhu dikasih sama kiainya dikasih baca ini seratus kali. Terus baca terus. Tapi tidak pernah mencoba berubah akhlak yang baik kepada istri. Gimana mau berubah? Kalau kena itu pengaruh-pengaruh kayak begitu itu bukan bukan tidak abadi itu karena bukan membentuk hati. Makanya ilmu paling hebat itu memerangi hawa nafsu, mujahadah, riyadhah dan ini yang diajarkan oleh para ahli tasawuf, para ulama-ulama besar, memerangi kekotoran hati kita. Koreksi-koreksi, catat. Orang harus punya agenda. Agenda benar-benar agenda ditulis ya Allah Kenapa? Jadi mungkin harus ya. Jadi madahil apa setan itu masuk ke hati kita itu melalui lima mata, hidung, mulut, telinga, ya. Ini adalah pintunya. Jadi harus ada catatan mataku hari ini melihat apa, mulutku ngomong apa, telingaku dengar apa, aku mencium apa. Nah, ini termasuk catatan kayak gitu. Kemudian urusan ibadah dicatat. Masya Allah hari ini subhanallah aku lupa kau qobliyah duhur Kenapa tadi sebabnya? Lah terus koreksi kekurangan-kekurangan. Ini sederhana. Kalau masalah dosa mau wajib itu. Aku melakukan ini, kesalahan ini, kesalahan ini. Lah ini luar biasa. Jadi ini kaidahnya, semakin orang tinggi pangkatnya, semakin tahu kekurangannya. Lah kalau ada orang katanya pangkatnya tinggi nggak sadar atas kesalahannya itu masih rendah. Biarpun katanya itu waliullah, nggak ada. Waliullah itu adalah kama annal aulia kama annal anbiya maksumun para ahli tasawuf menyebutkan seperti halnya para nabi itu maksum maka fa innal aulia mahfudun para waliullah itu juga dijaga oleh Allah cuman masih bisa dosa kalaupun dosa cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini saja yang bisa kami sampaikan dari uh, hikmahnya Ibn Atta'illah Asakandari sakandari yang ke-32 yang maknanya kerinduanmu untuk mengetahui ab dirimu sendiri itu lebih hebat daripada keinginanmu untuk punya keanehan-keanehan bisa lihat yang goib mas baik ini saja Imam Ibn Atta'ilah Sakandari sebetulnya itu mengingatkan kepada orang-orang yang merasa dirinya guru ahli torekoh mursyid torekoh wali banyak pengikutnya penerus bapaknya inilah yang diingatkan oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah senang jaja. Kami sampai kepada Makrum Buaya. Untuk selanjutnya kami membatasi untuk tertibnya waktu Bapak-bapak tiga, ibu-ibu tiga. Kami persilakan untuk mengacungkan tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini ya bu ya. Nah, sudah sering saya ketahui bahwa banyak beberapa aurat yang di situ ada khusus faedahnya masing-masing. Bahkan ada hadisnya juga sahih semacam uh, halnya membaca mendawamkan surat waqiah itu katanya untuk uh, menjaga dari kefakiran. Nah, untuk memasang niat yang soleh dengan tujuan saya itu pengen istilahnya pengen tidak fakir gitu meminta kepada Allah tapi dengan tujuan dengan niat yang solihah itu bagaimana untuk mendawamkan surat wakil semacam itu jangan sampai magrur gitu untuk mendawamkan satu wiridan tapi tidak magrur karena memandang kepada faedah-faedah tersebut ya terima kasih segitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bia mohon jawabannya. Pertama, bagaimana caranya mengetahui seorang wali yang action tadi? Gimana? Bagaimana caranya kita sebagai uh, orang awam untuk melihat wali yang action itu? Caranya gitu. <laughs> Lalu yang kedua, mohon penjelasannya tentang uh, baru kami dengar Torikoh Naksabandi Hakoni dan juga Syekh Hisham Kabani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Bu ya, bahwa sekarang saat eh, sekarang sekarang ini banyak sekali air mineral itu yang kemasannya yang tidak terhitung Kira-kira apakah itu diperbolehkan misalnya seperti aqua atau montoya itu untuk air wudhu itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu-ibu, ajukan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau kita e, mau menjaga wudhu, di saat kita tidur itu kan berwudhu Bu ya. Nah, terus kita udah terlelap gitu. Tapi buang angin, apa kita mengulang lagi itu air wudhu? Kita aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sana Bu. Geser aja sana Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya saya mau nanya tentang ini e, kan kadang sebenarnya sih kita bukan bukan menyuruh orang tua biar ya pengennya sih e, itu ya jangan sampai <clears throat> orang tua itu kena pengaruh ke jalan yang sesat gitu Bu ya. Terus kita sudah berusaha, terus ada yang menasehati gitu kita disuruh puasa terus suruh puasa, terus jangan makan kayak yang bangsa hewani gitu Bu ya disuruhnya makan nabati kayak gituan Bu ya. Terus gimana itu? Terima kasih. Salam. Satu lagi ibu-ibu, mangga. Balik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, gini Bu ya, um, beberapa bulan yang lalu saya pernah hamil, tapi Allah belum mempercayainya. Uh, akhirnya uh, dikeluarkan. Uh, sebelumnya memang orang tua tuh mengingatkan saya untuk tidak keluar malam sekalipun ke masjid ber sholat berjamaah tapi saya tidak mendengarnya tetap uh, keluar malam maksudnya untuk ikut sholat berjamaah di masjid ataupun keluar pengajian nah, seandainya nanti saya dipercaya lagi sama Allah uh, hamil lagi <laughs> apakah saya harus menurut kata-kata itu terima kasih Cukup. Baik, yang pertama masalah surat waqiah, banyak riwayat-riwayat. Bukan saja surat waqiah, Imam Ghazali, Imam Al-Bukhari sendiri menyebutkan fadha'il Quran. Keutamaan Al-Quran. Ada ayat ini kalau dibaca nanti uh, termasuk keutamanya ia mendapatkan ini, ini ada. Dan itu bisa saja urusan dunia. Tetapi di dalam membaca ini orang ada maratibnya, martabatnya, tingkatannya. Kalau Anda membaca surat Waqiah Karena Allah tanpa Anda memikirkan karena pengen dapat rizki, Allah pasti kasih. Karena apa? Fadl itu sudah nempel bersama wakiah. Artinya selagi orang itu baca wakiah, biarpun niatnya untuk cari duit atau tidak, ya dikasih oleh Allah. Dikasih rizki. Dan rizki itu lebih luas maknanya. Dan tingkat kedua, itu ya nggak apa-apa, ikhlasnya ikhlas tingkat kedua. Jadi membaca surat wakiah misalnya, pengen dibukakan rizkinya oleh Allah pun tetap mintanya kepada Allah apalagi ada anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi itu boleh-boleh saja hanya tingkatan paling hebat paling utama itu adalah anda membaca surat waqiah karena Allah biarpun sebetulnya anda menginginkan sesuatu tapi untuk membiasakan bahasanya ini karena Allah subhanahu wa ta'ala sebab apa? kalau ternyata Allah tidak memberi seperti yang kita inginkan, kita nggak paham, akhirnya bisa ngedumel. Sampai ada orang, sudah saya baca dua tahun loh Kiai, saya masih saja melarat. Nah, ini yang bermasalah. Padahal oleh Allah bisa saja sudah dikasih. Dan ini insya Allah akan kita bahas dalam sebuah pengajian yang khusus. Doa itu kalau kita minta kepada Allah pasti dikabul. Hanya kadang tidak diberi sesuai yang Anda inginkan. Kadang kita tuh minta ini enggak permintaan kita ini kurang manfaat. Karena kebodohan kita, kalau minta kepada Allah sesuatu yang kurang manfaat. Minta rizki, minta duit. Padahal oleh Allah sudah dikasih. Tapi Allah mengasihnya tidak duit. Dikasih yang lain karena ada sesuatu yang lebih dia butuhkan. Tapi dikasih. Anda membaca surat fatihah karena Allah. Tapi kok masih saja tokonya tidak berkembang. Jangan menganggap Allah tidak kasih. Allah kasih tapi dikasih oleh Allah sesuatu yang lebih manfaat. Kita minta hijau, kadang dikasih merah, karena lebih tahu apa yang kita inginkan. Ada orang mungkin disambungkan dari atas tadi yang lain yang bertanya, minta pengen punya putra. Kok belum dikasih misalnya? Allah sudah kasih tapi ada yang lebih istimewa lagi. Memberikan keimanan di dalam hati. Termasuk mohon maaf ya. Sampai kira kuyonan ya. Pernah bapak-bapak tuh minta doa. Ya Allah jagalah jantungku Jarang kan ya? Gak ada. Padahal akarnya jantung berapa? Sudah sakit jantung, wah habis tuh ya. Atau jaga paru-paruku ya Allah. Gak. Mintanya duit saja ya. Karena Allah, sebetulnya sudah dikasih oleh Allah. Ini hambaku ini bodoh bener, mintanya duit-duit saja. Lihat, jantungnya gak pernah diminta nih. Ya sudah, aku alihkan. Jantungnya dijaga oleh Allah. Jadi Allah itu, Ut'uni oh, astajibtakum. Anda minta pada Allah, Allah pasti kasih. Cuman kadang-kadang yang diminta itu tidak dikasih, tapi dikasih oleh Allah yang lebih lagi. Ini ada. Jadi Anda membaca surat Fatihah karena Allah Subhanahu wa taala dan setelah itu Allah tidak pelit sesuai yang pernah disebutkan oleh Rasulullah Layaf takir abadan tidak akan selamanya melarat diberi oleh Allah nanti tulus ada tingkat kedua ya sudahlah membaca Fatihah biar diberi rezeki tapi lebih cepetan yang pertama daripada yang kedua tapi dia bisa tidak ada masalah tapi ingat jangan sampai nanti masuk ke bab putus asa sudah membaca dua tahun. Saya itu sudah sholat duha dua tahun, masih saja melarat. Bahkan sampai ada orang ngomong, itu aja nggak sholat kaya. Nah akhirnya ngomong gitu kan. Gimana saya sholat? Nah, bahaya kepada akidah. Karena apa? Dia menghubungkan amalnya itu ada dengan imbalan dunia. Padahal membaca surat waqiah itu kalau tidak dikasih imbalan oleh Allah di dunia, Allah akan beri imbalan nanti di akhirat. Nah, makanya ini perlunya. Perlunya kita membersihkan niat di dalam kita melakukan puasa, ibadah dan yang Puasa pengen kebal, tak tanya ketusuk. Ya kan? Luka, akhirnya gimana? Sudah karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin melakukan satu amalan-amalan itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau sandarannya adalah karena hadis Nabi membaca surat Qul wallahu qul a'udzu falak untuk menjaga agar kita tidak kena jin dan dan sentuhan hal-hal yang membahayakan di malam hari, baca dengan niat semacam itu. Itu tetap menambahkan pahala. Akan tetapi lebih tinggi lagi adalah karena aku menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak tidur aku melakukan pembacaan surat ayat kursi kemudian kul a'udzu kul a'udzu binas nah kemudian kalau terlintas di hati agar aku aman dari godaan ini itu gak apa-apa termasuk bagian ikhlas tapi tingkatan yang kedua baik ini kemudian ada kalau menyikapi gimana nyikapi wali yang aneh ya sebenarnya tidak ada wali aneh itu sederhana saja ya Pokoknya ukurannya, kata Imam Haddad dan Sayyidina Junaid Abu Yazid Al-Bustami mengatakan bahwasanya waliullah itu adalah orang yang paling menjaga syariat Nabi Muhammad. Gak ada yang aneh-aneh. Anehnya itu perlu dilihat melanggar syariat atau tidak. Kalau anehnya melanggar syariat Nabi Muhammad langsung saja coret, bukan wali, selesai. Melanggar syariat atau tidak? Biarpun dia bisa terbang di awang-awang, berjalan di atas air pasir jadi tepung apalagi itu kalau dia sudah tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad katakan itu bukan wali dan tidak perlu khawatir kualat enggak wali tidak bikin kualat wali itu bikin rahmat jadi kalau anda datang pengen percaya ini wali atau bukan sederhana cocokkan dengan syariat Nabi Muhammad sesuai atau tidak kalau masalah fakir dan kaya itu tidak kaya tapi dia sedekah infak bisa saja wali melarat ya dengan makan apa ada adanya tidak sampai melakukan yang haram biarpun misalnya tidak terlihat banyak melakukan sunnah-sunnah tapi dia ternyata orang yang paling takut dengan yang haram sebab bisa saja dia diangkat oleh Allah karena dia itu melakukan sunnah itu gak ada orang tahu waliullah sholat hanya fardu saja tapi di saat sembunyi dia melakukan sholat sunnah intinya tidak melakukan yang haram tidak melakukan yang haram kalau pakai kelang mas pernah kami cerita suatu ketika ada seorang anaknya kiai. Biasanya anaknya kiai itu biarpun goblok langsung jadi kiai. Ini permasalahan. Anaknya wali langsung walinya pindah kepada anaknya. Ini nganang-nganang pakai gelang emas. Lalu diingatkan oleh salah satu teman. Gus, kok panjenengan pakai emas? Jamnya, kalau saya malahin, saya sudah nyampe. Oh, nyampe-nyampean. ini. Nyampe kemana? Nyampe ke neraka. Itu ada gaya-gayaan eksen. Haram, haram sudah. Ada Abu Yazid Al-Bustami itu nukil oleh Imam Haddad dalam risalah Muawanahnya. Pernah mendengar cerita tentang seorang itu disebut sebagai waliullah. Masyhur kalau dia itu wali. Karena Abu Yazid Al-Bustami itu rindu ingin ketemu wali, tidak ada wali dimanapun kecuali didatangi. Datang ke tempat wali tersebut, rupanya sang wali masih sholat. Luar biasa, sholatnya banyak sekali. Setelah selesai sholat, Abu Yazid itu duduk di depan pintu masjid. Rupanya sang wali itu tiba-tiba membuang ludah di masjid. Karena masjid dahulu kan belum ini ya, belum apa namanya, tidak ada kayak begini tidak ada. Jadi masih tembok-tembok dari tanah dan begitu. Jadi membuang ludah begitu saja ke temboknya masjid fiha itu masjid di, di, di temboknya masjid lalu Abu Yazid Al-Bustami berkata loh kalau orang kepada syariatnya zohir saja tidak menjaga gimana akan diberi rahasia di dalam hatinya ditinggalkan urusan pelanggaran begitu ya jadi jangan sampai kita ini tertipu syariat sebab apa kalau sudah anda mempercayai wali wali itu orang dekat kepada Allah lalu anda jadikan guru niru tuh kalau nggak benar akan ketiru kita. Kita akan niru yang nggak benar. Jadi nggak ada, nggak usah takut, nggak akan bikin terkutuk kalau wali nganeh-nganehin, melanggar syariat Nabi Muhammad. Katakan bukan tadi itu selesai. Kalau seandainya jadi wali beneran, justru anda yang dimuliakan oleh Allah karena anda menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Cocokkan dengan syariat, benar atau tidak, selesai. Pengen wali yang bener saja, wali-wali para ulama-ulama itu loh. Ulama-ulama besar, wali yang ahli pengajar. Kalau wali yang aneh-aneh itu repot, nggak usahlah dekat-dekat dengan wali yang aneh-aneh, bisa saja bohong itu. Majidu, bisa saja wali. Tapi ada majidu, masya Allah. Tapi paling ngerti duit sama perempuan, musibah. Majidu kayaknya wali nu. Dia majidu. oh, ah, lu sudah duit ngerti dia. <laughs> Majidu itu nggak ngerti duit. <laughs> Majidu itu wali orang yang diambil oleh Allah, akalnya diambil jadi kayak gila secara dohir dihukumi gila. Makanya ngapa-ngapain nggak. Tapi nggak ngerti dunia dia. Tabungannya miliaran majdubnya. Ada sekarang tuh majdub-majduban. Lagi-lagi anaknya kiai bisa saja. Majdub, majduban. Wali-walian. Kalau ndak aneh kayaknya bukan anaknya kiai. Sehingga banyak di masyarakat. Kalau anaknya sama kiai mah lain. Memang lain apanya? Sama. Bahkan lebih banyak tanggung jawabnya di hadapan Allah tuh. Justru karena sering punya kepercayaan di masyarakat kita semacam ini, maka banyak anak kiai rusak. Gara-gara anaknya kiai dipikir wali. Anak kiai itu biarpun nakal dah, tapi nanti hebat ya jadi wali. Ya enggak, belajar dulu, enggak bisa. Laduni ladunian. Laduni ada syaratnya istiqomah, ninggalkan kemaksiatan. Pengen dapat ilmu laduni puasa 40 hari, maksiatnya jalan terus, enggak ada laduni. Baik. Itulah jadi kalau kita bertemu dengan wali yang aneh-aneh, Anda menjauh saja. Tidak usahlah dekat-dekat. Kalaupun seandainya dia salah, Anda akan selamat kalau Anda jauh. Tapi kalau sudah dekat, salah nggak karu-karuan. Kalaupun benar, Anda tidak bisa meyakini secara benar. Maka dari itu, waliullah itu adalah sederhana. Sampai dikatakan wali para ulama itu. Istiqomahnya, ibadahnya. Lah itu waliullah. Sehingga Abdul Karamat, Abdul Karamat itu al-istiqomah istiqomahnya itu loh ya Allah bangun malamnya sholatnya doanya ininya kebaikannya istiqomah itulah waliullah yang sesungguhnya maka jangan mudah terbawa dengan keanehan-keanehan wali-walian atau wali palsu baik kemudian masalah taruhan Naqsyabandi Al-Haqqani sebetulnya ya jadi Naqsyabandi itu satu torekoh yang dibangun oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi jadi torekoh itu pohon. Kita gambarkan seperti pohon. Yang rindang, yang bagus. Dan itu adalah sesuai dengan syariat. Hakikatnya tasawuf torekoh itu sesuai dengan syariat. Karena torekoh itu adalah artinya cara cara mendekatkan diri kepada Allah versi wali ini. Dan wali ini melakukan itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ngarang-ngarang. Lah ini akhirnya dikembangkan, ditiru oleh muridnya. Saya ingin sampai kepada Allah seperti yang telah diajarkan oleh guru saya. Gurunya mengatakan, aku bisa sampai seperti ini karena aku memperbanyak la ilaha illallah. Diamalkan oleh muridnya. Muridnya pun ternyata dengan itu semua sampai kepada Allah. Dan semuanya syariat. Abdul Dhulkifa'lamu misalnya Qadiriyah memperbanyak la ilaha illallah. Ada salah satu tarekah memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Semuanya ada anjurannya itu. Hanya berbeda kenapa ini tarekah ini menekuni salawat kepada Rasulullah. Ini tarekah menekuni la ilaha illallah. Ini tarekah menekuni puasa. Ini semua adalah ajaran yang ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu hanya mengamalkan bagian kecil dari sunnah Nabi. Jadi benar para ahli tarekoh. Lah, inti daripada tarekoh dengan berbanyak-banyak dengan bermacam-macam namanya tarekat rifaiyah, tijaniyah, qadiriyah, naqsyabandiyah ya. Itu semua alawiyah. Tujuannya adalah membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Maka dari itu yang namanya torekoh dan tasawuf ini satu hal yang tidak bisa kita jauhi. Harus orang bertasawuf tasawuf itu Lah kalau ada sempalan-sempalan torekoh itu lain cerita. Bukan torekohnya yang harus dibuang. Kalau ada sempalan ahli tasawuf palsu lain cerita. Tasawuf aneh aneh ya nggak masuk mengatakan aku adalah Allah. Tasawuf yang aneh nggak bisa. Jadi ahli tasawuf itu benar, torekoh itu benar, ada tuntunannya ada dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau di akhir zaman ada orang yang anti tasawuf, ini satu hal yang luar biasa aneh. Kalau kita tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Beliau itu punya guru sanat hadisnya kepada Imam Bukhari. Beliau itu kalau pengen menyanjung gurunya pasti disebut gurunya itu sebagai as-sufi. Di antaranya as-sufi, orang yang ahli tasawuf. Jadi tasawuf itu benar ada hubungannya dengan torekoh. Tapi ingat, dalam sebuah disiplin ilmu, baik ilmu akidah, tasawuf atau hadis, itu pasti ada penjahatnya. Ilmu hadis ada penjahatnya, para pendusta hadis. Ilmu akidah ada penjahatnya, khawarij. Orang yang kelompok khawarij, ada akidah-akidah Mu'tazilah. Jadi ada kesesatan-kesesatannya itu ada, tapi bukan berarti gara-gara ada khawarij lalu ilmu akidah harus dipangkas. Sudah saya tidak mau dengan ilmu akidah. Kenapa? Ada khawarijnya. Ya nggak benar. Saya nggak mau ilmu tersebut, Kenapa? Itu ada naksabandi aneh. Ya nggak. Naksabandi anehnya itu yang perlu dipangkas. Tapi hakikat naksabandi luar biasa. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, kemudian uh, beliau menyebut tentang seorang syekh ya. Jadi ini ada mursyid-mursyid ya. Ada mursyid itu banyak ada Syekh Al-Kabbani, ada saya itu, ada kita mendengar mursyid-mursyid semacam itu. Akan tapi kepada mursyid secara umum kita memperangkat dari Khusnudhan. Biarpun kita tidak pernah bergaul langsung dengan beliau-beliau, akan tapi Khusnudhan insya Allah eh, ini ada tanda-tandanya kebenarannya itu ada. Itu perlu kita lihat. Tapi ingat kalau sudah masyur Naksabandi aneh di daerah mana itu, di luar Jawa itu ada Naksabandi aneh. Kalau hari raya mesti beda, kemudian di situ ada amalan yang aneh. Sampai ada naksabandi itu kalau wiritan laki perempuan kumpul jadi satu. Ya, kumpul jadi satu dilamatikan lampu. Jadi duduknya pun tidak dipisah dan sebagainya. Jelas itu melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biarpun gelarnya naksabandi, maka itu adalah tidak benar. Kemudian apakah orang harus masuk torekoh? Lah ini barangkali ini pertanyaan nanti. Masuk torekoh itu adalah untuk mempercepat perjalanan kita mencari uh, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita dibimbing, dibimbing oleh seorang guru. Akan tapi ada bagi sebagian orang saya tidak sempat ikut resmi semacam itu. Cukup, tidak apa-apa. Torekoh kita adalah torekoh gampang ya. Torekoh gampang. Asalkan kita bisa menjaga keistiqomahan bisa. Ada satu torekoh namanya torekoh alawiyah. Seperti yang banyak diikuti oleh para ulama-ulama juga. Torekoh alawiyah. Ini adalah ringan. Torekoh alawiyah itu ya sudah pokoknya mengamalkan sunnah-sunnah Ya, seperti menjalankan sholat, wirdul latif, irtotibul haddad. Sederhana, itu sudah termasuk bagian daripada ngikut sebuah torikoh. Tidak harus pakai bayat. Bayat tidak harus. Bayat itu pengukuhan. Kalau mau bayat apa? Ada. Syariat bayat itu ada. Rasulullah pernah bayat wanita-wanita untuk tidak bermenyekutukan Allah, tidak melakukan zina, tidak menyakiti tetangga, tidak ini. Ada bayat itu ada. Hanya apakah harus bayat? Tidak harus bayat. Tapi bayat ini adalah dianjurkan untuk mengikat antara guru dengan murid. Setelah Anda menemukan seorang guru, Anda mengambil bayat. Jadi bayat khusus boleh. Tanpa bayat pun nyambung dari murid kepada guru. Ini adalah masalah kemursyitan. Yang jelas kita harus punya guru mursid. Dan guru mursid itu kadang-kadang subhanallah. Tidak harus dia menampilkan sebagai orang yang berjubah. Ada namanya Syekhul Futuh. Seorang syekh, seorang guru yang menjadikan dia itu sadar. Kadang orang itu adalah adik kecilnya. Kadang adalah orang di bawah umurnya. Kadang orang yang tidak pernah diduga ternyata dia telah mengantarkan kepada kemuliaan. Ada. Saya sadar karena adik saya. Saya menjadi baik karena adik saya. Lah itu guru yang luar biasa. Jadi bertorekoh itu adalah benar akan akan tetapi urusan baiat ini adalah tidak harus. Akan tapi baiat itu adalah ada karena itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang ingin berwudu dengan air aqua. Kemarin sudah kita bahas di dalam fikih sederhana yang pertama masalah bersuci. Cara bersuci itu adalah harus dengan air yang benar-benar air asli yang belum bercampur dengan sesuatu yang lainnya air asalkan itu masih benar-benar air belum bercampur dengan susu belum bercampur dengan teh atau belum mustakmal belum dipakai untuk berwudhu dengan syarat-syaratnya airnya sedikit terpisah dari anggota tubuh kemudian digunakan untuk yang fardu misalnya basuhan yang pertama maka air yang menetes di dagu itu adalah air mustakmal tidak boleh dipakai wudhu lagi adapun yang lainnya itu adalah boleh termasuk air aqua itu masih asli hanya dikemas saja air uh, brandingnya sudah terlanjur jadi aqua ya air apa tadi air kemasan gitu saja nah aqua bukan airnya kaum muslimin ya air kemasan jadi kalau sudah air kemasan boleh ya, apa hebat bener mandi besarnya pakai air galon nah, ini air boleh sah untuk berwudhu juga sah karena itu masli air yang sesungguhnya kemudian Memang dianjurkan kalau kita tidur punya wudhu ya. Kalau orang tidur punya wudhu ini dijaga oleh Allah. Dari gangguan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ini penting orang untuk menjaga senantiasa di dalam berwudhu. Tapi hal yang semacam ini sebagian ulama ada kemurahan ya. Kalau hubungan kalau laki suami dengan istri tidur bareng barangkali bersentuhan itu tidak menjadi rusak. Jadi apa? Ini ada kemudahan. Jadi wuduknya wuduk untuk tidur. Ini dianjurkan sunnah. Luar biasa. Ini dijaga oleh Allah orang ini kalau membiasakan wuduk. Nah kemudian ini ada orang yang pengen berwuduk. Terus atau dawamul wudhu. Pengen menjaga wuduknya. Di saat tidur tak taunya dia batal. Ya. Ya paling utama kalau bisa. Ya memang harus wuduk lagi. Tapi barangkali ada sebagian orang itu ya yang namanya kesehatan kan beda-beda salah makan saja ternyata buang angin itu adalah nggak bisa ditahan sewaktu-waktu dan memang tidak usah menahan angin bagaimana pilihannya ada dua yang pertama berwudu itu paling mulia yang kedua kalau nahan sakit perut kalau tidak nahan buang angin tapi tidak wudu ya buang angin saja tidak usah wudu tapi anda kehilangan keutamaan tapi sudah cukup dengan keutamaan yang pertama untuk berwudu. Ini lagi-lagi tingkatan. Bisa saja sampai 10 kali wudunya nanti ya. Hebat kalau bisa. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pernah diuji oleh Allah seperti itu. Beliau adalah orang yang tidak pernah mau meninggalkan wudhu atau dalam keadaan tidak suci. Subhanallah diuji ihtilam terus. Jadi tidak tidur sebentar kecuali mimpi basah. Akhirnya tidak tidur beliau. Diperangi itu semua. Nah bisa, jadi dilakukan terus. Gak apa-apa, wudhu lagi, wudhu lagi kalau bisa. Lah, kalau sudah seperti itu nanti mesti cari sebab. Biasanya makanannya ini yang gak pernah dipikirkan. Kenapa saya kencing terus? Kenapa saya ini? Ya, baik. Jadi intinya Ibu kalau sudah melakukan wudhu cukup juga tidak apa-apa sekali saja setelah itu ada angin dan sebagainya sudahlah tidak apa-apa akan tapi ya tetap keutamaannya adalah anda kembali apapun bentuknya itu kan sunnah jangan sampai anda tersiksa dengan itu semua tapi memang subhanallah ya yang namanya kerinduan untuk wudhu itu adalah kelebihan kadang sudah masuk kamar mandi nyuci muka nggak bisa loh wudhu itu mohon maaf padahal orang senantiasa dalam wudhu itu kan hebat mulia ya bagus tapi kadang-kadang sudah masuk kamar mandi, sudah nyuci muka tuh, itu nggak mau wudhu sekalian. Padahal kalau wudhu tapi kan tinggal nyuci muka, nambah tangan, kepala selesai. Tapi begitulah karena tidak ada kerinduan. Nah, insya Allah ibu ini yang bertanya ini termasuk orang yang rindu tetap suci. Bagus. Dalam keadaan apa buat seperti ini, nuntut ilmu suci. Sampai para masyaikh dan kita pun diajarkan kamu jangan ngajar atau belajar kecuali dalam keadaan punya wudhu. Dan itu selama ini terus. Kita tidak berani menyampaikan satu ilmu kecuali punya wudhu. Membaca hadis Nabi punya wudhu. Tidak berani kita tidak punya wudhu. Nah ini para ulama-ulama mengajarkan seperti itu. Menjaga wudhu. Jangan mengajar, jangan belajar, jangan baca hadis. Kalau Al-Quran mah jelas. Memegang Al-Quran dan semacam itu. Membaca Al-Quran tidak berani kecuali dengan wudhu. Tapi kecuali darurat, airnya jauh, atau dia punya penyakit, atau apa lain cerita. Tapi bisa berusahalah Anda itu dalam dalam keadaan senantiasa punya wudhu, khususnya di saat kita menuntut ilmu kayak semacam ini. Dan itu akan menjadikan mudah dibuka hati kita. Karena secara zahir kita sudah persiapkan dengan cara berwuduk maka batin nanti akan dipersiapkan oleh Allah sehingga hati kita mudah menerima kebenaran ilmu-ilmu yang kita dapat. Nah, itu ilmu laduni itu kayak begitu nanti. Kayaknya mas tengah ngantuk-ngantuk tapi punya wuduk paham tuh insyaallah. Baik. Kemudian ada orang pengen menasihati orang lain. Akhirnya ngadu kepada ustadz. Ya ustadz, bapak ibu saya dinasihati nggak benar-benar, nggak sadar-sadar. Akhirnya apa? Disuruh puasa. Bolehkah puasa itu? Boleh. Namanya tawasul dengan amal soleh. Kalau anda ingin mengingatkan seseorang, boleh anda melakukan sholat dua rakaat atau anda melakukan puasa. Bukan saja mengingatkan, anda punya hajat apa? Pengen buka toko. Saya ingin puasa untuk buka toko. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Karena apa? Tawasul dengan amal soleh itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau anda ingin dikabul hajat anda, lakukan ibadah. Saya puasa Senin karena Allah dengan harapan semoga berkat puasa saya ini dikabul hajat saya. Lah ini penting. Pengen nasihati seseorang dan itu luar biasa. Saya ingin nasihati seseorang. Saya tidak akan nemuin dia, menasihati dia kecuali aku sudah puasa Senin Kemis atau puasa tiga hari atau melakukan sholat hajat. Anda datang setelah itu. Itu mudah. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Sampai Imam Nawawi sebutkan bahwasanya kalau engkau masuk ke majelis yang engkau akan mengajar di situ jangan lupa sholat dua rakaat. Kalau itu di masjid, niat sholat hajat plus dia tahiyatul masjid. Hajatnya itu apa? Untuk ngajak orang. Kalaupun itu di musola tetap sholat dua rakaat tapi niatnya hajat saja. Karena musola tidak ada tahiyatul masjid. Jadi ustadznya pun harus minta sholat dua rakaat, minta kepada Allah agar ilmu yang disampaikan bisa diterima oleh orang dan menjadi ilmu yang manfaat. Ini tugas. Lah itu yang menjadikan hati kita selamat. Karena bukan hanya mematikan materi. Ini yang harus aku baca hadis. Cara penyampaianku harus gayanya begini. Model ah, mimikku seperti ini. Kalimatnya seperti ini. oh, bukan itu. Tapi sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar. Cuman kalau nggak makan daging itu barangkali perlu ditanyakan. Kenapa nggak usah makan dagingnya? Makan dagingnya. Daging enak kok. Ya. Jadi sudahlah puasa kita itu wajar saja tidak usah puasa aneh-aneh. Kalau zaman dulu memang iya. Sebagian ulama menganjurkan kalau kamu puasa jangan makan daging. Ini pernah juga Imam Ghazali mengajarkan yang semikian. Ah, tidak makan daging. Itu kan zamannya, zaman itu. Sebab kalau orang sudah urusan daging ini adalah urusan syahwat, urusan pokoknya yang namanya daging. Ini banyak tidak positifnya. Hawa nafsu makan kan? Kalau makan tanpa daging orang bisa mengurangi makannya. Tapi sudah sama sate plus apa, wah bisa makan banyak. Sudahlah ibu puasa yang wajar, biasa. Cuman puasanya sekarang sederhana. Nggak nonton sinetron gitu saja. Itu sudah hebat ibaratnya zaman sekarang. Saya tidak usah ngajari kita puasa yang aneh-aneh. Nggak makan daging. Makan daging yang enak, yang halal pokoknya beli sendiri bukan nyuri makan daging yang enak tidur yang enak ini satu tok tirakatnya zaman sekarang itu ngindari tontonan yang enggak-enggak. Sinetron, beli produk-produknya orang kafir. Sudahlah kita zamannya semacam itu saja. Ini beda zaman dahulu zaman sekarang itu mah beda. Jadi tirakat itu maksudnya memerangi hawa nafsu, bukan urusan dagingnya. Hawa nafsu, karena kalau sudah daging itu ah saya punya ayam banyak. Ay, hebat kan? Jangan makan daging. Nah, ini hawa nafsu. Saya punya daging, punya kolam renang, kolam ikan banyak. Jangan makan ikan. Kenapa? Hawa nafsu. Bagus itu merangi. Tapi kadang-kadang orang nggak makan daging, puasanya sambil nonton sinetron, plus apa lagi. Ya, ya gak ada gunanya itu semua. Jadi lebih penting itu memerangi hawa nafsu. Itulah keselamatan kita. Seorang tua melarang anaknya ke masjid ya. Orang tua harus dipatuhi. Adapun kandungan yang Anda kandung kemudian kok gugur, itu karena Allah menghendaki kemuliaan pada Anda. Tidak usah prasangka kepada Allah. Bukan Allah tidak percaya, memangnya siapa? Ini kalimat yang sering kita dengar ya. Enggak percaya dengan saya. Allah lebih tahu tentang kita. Jadi kalimat percaya atau tidak percaya, bagaimana Allah? Percaya itu kan maknanya kalau tidak percaya tidak tahu. Ya ini belum bisa diamanati Paling enak katakan Allah menginginkan kandungan saya ini adalah untuk ditarik. Bisa saja kalau sudah punya roh akan menjadi pemberi syafaat nanti. Jadi Allah cinta kepada anda supaya tidak ada kesan penyesalan yang berlebihan. Kalau ada orang punya anak diambil di masa kecil, maka ketahuilah itu karena Allah ingin membuatkan tabungan. Tapi semua orang tidak ingin anaknya mati kecil. Ingin anaknya juga panjang umur, sehat, semuanya. Termasuk keguguran semacam itu. Berarti ketahuilah. Karena apa? Itu bukan yang baik buat anda. Kalaupun jadi, barangkali bukan menjadi anak yang soleh. Karena Allah cinta kepada anda, ditunda. Maka diberi lagi yang lebih bagus. Allah akan memberi kepada hamba yang dicintainya sesuai yang Allah rencanakan bukan sesuai rencana Anda. Kemudian yang kedua itu masalah kepatuhan ke orang tua memang penting ya. kepatuh kepada orang tua juga tidak ada masalah biarpun Anda sebetulnya di bawah kekuasaan suami. Artinya orang tua Anda harus Anda patuhi supaya Anda tidak menyakitinya. Apalagi Anda ingin menjalankan sunnah. Saya ingin melakukan sholat jamaah di masjid ya. Tapi kalau orang tua Anda tidak menyetujui sholat saja di rumah. Tidak menginginkan. Kecuali tidak menginginkannya orang tua anda untuk maksiat. Tapi kalau keinginan orang tua anda adalah punya hujah untuk kemaslahatan anda, nggak usah neng di rumah saja. Malam-malam tidak nyaman, ada angin, ada ini. Ikuti orang tua. Bahkan kok kaidah, kalau orang tua itu menyuruh sesuatu yang mubah, mubah itu tidak wajib, itu jadi wajib. Kalau orang tua anda mengatakan, kamu jangan keluar rumah loh ya, jangan keluar. Biarpun keluar rumah tidak haram sebetulnya. Tapi patuh kepada orang tua itu jadi wajib. Apalagi hal-hal yang baik dan mulia. Kemudian nyama, apakah aku harus... Nah dilihat kalau memang orang tuanya nggak senang orang ibadah, ya dilawan saja. Tapi kalau orang tuanya punya pertimbangan lain, punya pertimbangan yang lain, kemaslahatan anda, anda harus patuh. Tapi ada orang tua nggak kenal ibadah, maunya sih nggak ngapain sih sholat-sholat, ada orang, nggak usah kerudung-kerudungan. Ada kan orang tua begitu? Nggak usah begini. Lah itu orang tua nggak benar. Berarti kalau orang tua tidak menginginkan kebaikan pada kita, nggak boleh kita patuhi sebab la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada patuh kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan tidak haram. Jadi Anda tidak usah ke masjid, Anda tidak usah pergi ke pengajian kalau memang orang tua Anda menginginkan barangkali perlu teman, Makanya kami himbau adik-adik putri kami kalau pengen ke tempat ini benar-benar yang benar caranya. Orang tua ridho atau tidak. Ya, kalau orang tua tidak usah neng, mama pengen ditemani di rumah, temani. Mama pengen ini, temani orang tua. Itu lebih mulia. Jangan sampai ngaji, pengajiannya Buya Yahya ngelanggar orang tua. Percuma nggak dapat ilmu yang manfaat. Kecuali orang tuanya itu yang nggak benar. Tidak pernah mengenalkan anaknya kepada kemuliaan, orang tuanya tidak pernah mendidik, maunya ngelarang-larang tok. Nah ini nggak bisa. nggak perlu dipatuhi kayak begitu. Baik, itu saja. Kemudian ada permintaan ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, ada lagi yang meninggal dunia. Kiai Haji Abdul Jalil dari Tegal ya telah mengampuni memberikan kemanfaatan ilmunya yang ditinggal sabar anak-anak soleh anaknya jadi anak soleh santrinya santri yang manfaat dan juga ada yang sakit, wajib soleh. Semua dari yang sakit dari orang tua kita, keluarga kita dan orang yang meninggal dunia. Semua yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni mereka. Berkatul Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome the understand. Surat al-Adhan. Tawakal wal point. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, Jangan kau siksa kami karena dosa-dosa kami. Jauhkan kami dari segala malapetaka, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala bencana, Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesadaran, Ya Allah. Tetangga-tetangga kami, Ya Allah. Jika ada di antara mereka yang membuatmu murka, Ya Allah. Jangan karena dosa-dosa mereka kau kuturunkan azab kepada kami. Akan tapi kami mohon ampuni mereka juga, Ya Allah. Berikan kesadaran mereka yang tidak pernah menjalankan solat, yang tidak pernah berpuasa, berikan kepada mereka kesadaran ya Allah untuk bisa bersolat dan berpuasa. Ya Allah, kemaksiatan yang saat ini semakin banyak di kiri kanan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah dengan kekuasaanmu dan kekuatanmu ya Allah. Hentikan itu semua dengan kasih sayangmu ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Dan berikan kepada kami keikhlasan di dalam berjuang. Jangan sampai perjuangan kami adalah perjuangan yang tidak akan kau nilai kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampuni dosa orang tua kami Ampuni dosa anak-anak kami Ampuni dosa keluarga kami Ya Allah Ya Allah, ada di antara kami yang sakit, berikan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Dan segala biaya yang digunakan untuk berobat gantilah ya Allah. Dan yang menjaga berikan kesabaran dan ketabahan ya Allah. Dan jadikan cerih payahnya ini adalah amal baik yang bakal mereka lihat kelak di akhirat. Dan yang telah meninggal dari hamba-hambamu ampuni mereka ya Allah. Engkau lebih tahu siapa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka. Muliakan mereka di alam barzah. Dan muliakan kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, saudara-saudari kami di tempat yang jauh di sana, Ya Allah. Ada yang saat ini mendapatkan musibah darimu, Ya Allah. Ya Allah, maka kami mohon, hentikan Ya Allah dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Yang sudah kau timpakan kepada mereka musibah, Ya Allah. Angkat derajat mereka, ampuni dosa mereka, muliakan mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan berikanlah kepada yang ditinggal kesabaran. Ya Allah, berikan yang ditinggal kesabaran, Ya Allah. Dan ampuni mereka semua. Ya Allah berikan kepada kami kesejukan dalam hati kami sehingga kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami Ya Allah berikan kepada kami kesadaran akan kekurangan aib kami kesadaran akan kekurangan kami kami mohon Ya Allah bukakan di mata kami kekurangan kami Ya Allah, dosa-dosa kami, kesalahan kami, Ya Allah, kekurangan kami, Ya Allah. Dan tutuplah dari mata kami kekurangan guru-guru kami. Tutuplah dari mata kami kekurangan orang tua kami. Tutuplah dari mata kami kekurangan orang-orang yang bersama kami. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan, Ya Allah. Paling besar dan agungnya karamah. Istiqomah, Ya Allah. Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Berikan kepada kami istiqomah, Ya Allah, istiqomah dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang agar kami para suami semakin berkasih sayang pada istri istri semakin berkasih sayang pada suami dan berikan kepada kami kemudahan untuk mendapatkan yang halal yang belum menikah berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau cintai orang-orang yang kau muliakan yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah yang belum mendapatkan keturunan ya Allah berikan kepada mereka ya Allah anak yang soleh solehah anak yang soleh soleha, keturunan orang-orang yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan jaga keturunan kami dari segala fitnah, dari segala bencana, dari zina, dari minuman keras, dari pergaulan yang salah ya Allah, jaga keturunan kami, jaga keturunan kami. Mudahkan segala urusan kami, Lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah. Untuk melaksanakan ibadah haji, Ya Allah. Ziarah Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah. Untuk ziarah kepada kekasih Nabi Muhammad. Untuk kami bisa mengucapkan salam dari dekat, Ya Allah. Salam untuk kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Mudah berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu Ya Allah Di dunia Ya Allah Dan di akhirat Dan berikan kepada kami kenikmatan di akhirat Untuk bisa melihat wajahmu Ya Allah Untuk bisa melihatmu Ya Allah Dan bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Panjangkan umur kami semua Panjangkan umur kami Umur keluarga kami Anak-anak kami Santri-santri kami kami semua ya Allah orang tua kami guru-guru kami panjarkan panjangkan umur kami di dalam ketaatan kepadamu ya Allah dan dalam keadaan sehat walafiat dan kelak setelah panjang umur jika engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah cabutlah nyawa kami di saat kami sujud cabutlah nyawa kami di saat kau rindu pada kami cabutlah nyawa kami di saat kami melakukan kebaikan Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Kami takuti dengan sejelek-jelek kematian. Kami takut mati su'ul khatimah. Berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman, iman ya Allah. Iman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Al-Fatihah. Salatul ladzina an'amta alaihim warahmatullahi alaihim waladhdallin amin. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Apabila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.